Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang kita masih berada pada masalah na'am barakallahu fikum lafaz yang umum dan kemudian datang pentaksis atau yang mengkhususkannya. Sekarang kita akan memasuki yang berikutnya yaitu halaman 131 itu kan. Pantun atau puisi yang 93. Naam. Qala al-mu'allif rahimahullah wa dzikru bil ijma'i makhsusun kama qad khussa bil qiyasi kullun huma. Ini mengenai na'am barakallahu fikum wa Ada juga sebagian mereka menyebutkan dikhususkan dengan ijma'. Lafadznya umum dalam hadis atau dalam dalil, tapi bagaimana mengkhususkannya? Ada pengkhususannya tapi dengan ijma' katanya. Paham belum? Karena kan masorid masodiruddin rutin sumber-sumber agama kita ini kan ada empat. Yang paling inti Al-Qur'an, kemudian As-Sunnah, ijma', qiyas sahih. Empat ini kan sumber. Paham ya? Masadiru ad-din, sumber-sumber agama ini namanya nah masadiruddinil Islam, sumber agama Islam ini empat. Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', kias yang sahih. Paham belum? Qiyas yang sahih. yang sahih dikiaskan seperti misalkan kalau pada hamba itu punya pendengaran, punya penglihatan sempurna enggak? Sempurna kan kalau hamba punya pendengaran, penglihatan sempurna kan? Nah, terlebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna lagi kalau punya pendengaran dan penglihatan. Itu namanya kias, namanya kias aulawi. Atau kias yang lain. Nah Ustaz kira-kira kalau kita naam barakallahu fikum na'am kalau kita mengambil barang orang lain tanpa izin itu berdosa enggak ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian ustaznya ngomong, "Bagaimana pendapatmu kalau seandainya Naam kamu menginfakkan harta itu kepada jalan yang benar, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Demikian pula sebaliknya kalau seandainya kamu mama barakallahu fikum mengambil harta orang lain atau meletakkan harta tidak pada tempatnya dapat dosa. Dikiaskan. Paham ya dikiaskan seperti itu ya? Nah barakallahu fikum. Berzina itu dosa enggak sih? Karena meletakkan sesuatu di pada tempatnya kan, meletakkan syahwatnya tidak pada tempatnya. Dikiaskan. Bagaimana pendapatmu kalau seandainya kamu meletakkan syahwatnya pada tempatnya, maksudnya pada istrinya dan misalnya, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Demikian pula ketika kamu meletakkan syahwat tidak pada tempatnya dapat dosa. Itu namanya kias. Kias yang sahih itu boleh hujjah Paham ya? Nah, jadi masadirud dinil Islam ada berapa? Empat. Al-Qur'an, was sunnah, wal ijma', wal qiyas sahih. Itu qiyas yang benar. Kenapa kok harus dapat qiyas sahih? Karena ada yang qiyas fasid. Ada yang qiyas fasid, qiyas yang rusak ada atau qiyas batil itu ada. Itu qiyasnya siapa? Iblis. Suruh sujud malah nantang. Paham ya? Bukan nantang istilahnya ngeyel. Eh, malah bangkang dia. Suruh sujud malah mengatakan ana khairum minhu katanya. Aku itu lebih baik daripada Adam. Nam kholak tahu, eh, kholak tani minar dan kholak tahu mintin. Yang itu kan, engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Dikiaskan sama dia. Jadi kiasnya dia kias fasid tanah kan dia, dia menganggap tanah itu dia menganggap api lebih baik daripada tanah. Padahal lebih baik mana? Tanah. Tanah sifat identiknya apa? Men subur, menumbuhkan. Kalau api membakar, merusak. Nah, itu kias fasid. Jadi kias yang fasid yang pertama kali mengkiaskan itu iblis. Awwalu man qasa iblis. Pertama kali yang bikin kias fasid adalah iblis. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah yakni qaulihi wa dzikr bil ijma' makhsusun al-qismul khamis pembagian kelima wa takhsisul Qur'an bil ijma' mengkhususkan lafaz yang umum di dalam Al-Qur'an tapi dengan ijma' mengkhususkannya. Paham ya? Mengkhususkannya dengan apa? Ijma, ijma itu kesepakatan. Wa wa dzikru ismun min asma'il Qur'an. Ewa, eh, ini oh kata ternyata zikr ini nah barakallahu fikum yang dimaksud sini adalah apa? Adalah salah satu nama daripada nama-nama Al-Qur'an. Ya kan? Nah barakallahu seperti itu. Ya kan? Inna nah barakallahu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu la hafizun. Nah, termasuk nama Al-Qur'an. Ewa. Wa dzikr ismun asmaul Qur'an. Dzikr termasuk salah satu nama-nama daripada nama Al-Qur'an dalilnya tadi itu. Nah, barakallahu fikum, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan dzikr itu Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Naam. Fa idza fa idza ajma'atil ummatu 'ala syai'in apabila enam umat telah sepakat ijma umat di sini adalah umat yang beragama Islam dari umat Rasulullah sallallahu Na'am barakallahu fikum sepakat atas sesuatu. Na'am, tapi mereka ahli ijma' ya enggak sembarangan orang ya. Na'am, fa inna ijma'ahum yukhassisu umumal Qur'an. Maka sesungguhnya kesepakatan mereka itu bisa mengkhususkan keumuman yang ada dalam Al-Qur'an. Ingatkan ijma' ini bukan sembarangan kesepakatan para ulama ahli ijtihad atau ahli ijma' yang mereka memang layak untuk berijma'. Ahlul ilm dengan ya, ahlul ilm, paham ya? Dari kalangan umat ini tapi dari kalangan ahlul ilm. Ijma'nya umat ini dari kalangan ahlul ilm. Sekarang kalau cuma masyarakat kampung semua masyarakat sepakat ijma' rokok itu halal misalkan. Satu kampung semua ijma' mereka. Dianggap enggak ijma'nya? Satu kampung loh. Sepakat semua loh satu kampung itu. Hmm? Lah kenapa? Kan ijma'. Bukan ahlul ilm. Paham? Bukan ahlul ilm kemudian ijma' dia sebatilan, enggak dianggap. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat sini. Wa wa masalah ba'dhum lidzalika bi ayatil waris dan sebagian mereka mencontohkan dengan ayat-ayat berkaitan masalah mawaris. Mawaris itu pembagian warisan. Ma'a kaunil mamluk la bersamaan keadaan mamluk itu budak itu tidak mewarisinya atau tidak mewariskan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ini keadaan seperti itu. Kalau Allah Taala telah berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum." Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kalian dan terhadap anak-anak kalian. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk laki-laki itu bagiannya seperti nah bagiannya dua perempuan. Paham maksudnya? Ini kalau antum perhatikan umum enggak ini Umum laki-laki baik itu laki-laki merdeka, budak. Hah? Ya kan? Masuk semuanya. Nah. Tapi sekarang kalau budak bagaimana? Itu kan perlu pengkhususan. Dapat atau tidak atau bagaimana kan itu? Paham maksudnya ya? Karena warisan itu dibagikan setelah meninggal. Kalau yang diberikan sebelum meninggal itu bukan warisan namanya itu tanah sana itu satu hektar punya siapa? Itu warisan orang tua anak. Lah orang tua itu masih hidup enggak? Masih hidup. liru enggak? Lihat warisan itu setelah warisan itu tarikah, harta peninggalan. Jadi tarikah itu kan harta peninggalan. Jadi si mayit meninggal dalam keadaan atau orang tersebut meninggal dalam keadaan meninggalkan harta. Harta itulah nanti dikatakan harta warisan dibagikan kepada ahli warisnya. Tapi kalau harta masih eh, dibagikan ketika dia masih sehat, hidup, belum meninggal, bukan warisan namanya, pemberian hibah. Paham maksudnya? Kalau belian lain lagi hukumnya bebas. Yang penting saling ridho sudah cukup. Tapi kalau warisan harus sesuai dengan syariat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Keadilan itu bukan dinilai dari semua harus bagi rata. Itu katanya adil. Enggak. Adil itu semuanya dibagi sesuai dengan haknya itu adil. Buktinya ini laki-laki dapat dua kali lipatnya. Adil enggak itu? Enggak adil itu. Masa yang perempuan yang dapat satu? Nah, karena dia berpikiran adil itu dibagi sama. Paham ya? Jangan sampai keliru ya antum sekarang misalkan punya suatu ketika punya anak, anaknya dua, satu udah besar, atau kecil. Antum ngasih uang ke mereka, harus adil nggak? Harus adil sama-sama diberi. Cuman yang antum berikan sama nggak kira-kira? Enggak. Yang kecil mungkin dikasih sedikit, yang besar dikasih banyak karena keperluannya lainan itu. Nah, itu keadilan. Bukan yang besar itu kasih satu juta kok anak cuma kasih lima ribu misalkan karena kecil. Kalau itu satu, satu juta. Dihabis-habis dalam artian dihambur-hamburkan mungkin. Jadi keadilan itu bukan dinilai dari pemberian yang sama tapi sama-sama diberi sesuai dengan haknya itu keadilan. Orang misalkan nikah punya satu istri, nikah lagi. Istri pertama anaknya lima. Istri kedua kan masih gadis belum punya anak. Paham ya? Istri yang pertama anak lima butuh rumah yang besar. Yang kedua istrinya dibelikan rumah yang kecil. Paham ya? Adil nggak itu? Adil karena sesuai keadaannya, belum punya anak. Paham ya? Kalau yang yang pertama wajar umur rumahnya besar karena anaknya banyak itu loh. Tapi sama-sama diberi sesuai dengan haknya itu keadilan. Jadi jangan sampai antum keliru nanti wah Habib nggak adil. mana dikasih cuma 5000, kakak dikasih 10000. Nah, misalkan kita katakan adil semuanya dikasih dalam keadaan sesuai dengan haknya. Keadilan seperti itu nah Allah musta'an. Karena mungkin sebagian orang menganggap keadilan itu sama rata, oleh karena itu orang awam kalau bagi warisan sama biasanya. Kalau tanpa syariatnya sama, perempuan harus sama dengan laki-laki, sama ratakan. Pada keliru. Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum kita lihat dikit lagi. Fa idza mata rajulun wa lahu aulad wa ahaduhum raqiq fa hal yaris? Apabila ada seorang meninggal dunia, dia memiliki anak-anak. Salah satu di antara anak tersebut ada yang budak, raqiq budak. Apakah dia bisa na'am mewariskan atau mewarisi? Qalu mereka berkata al-ayah 'amah. Ayat ini umum, tadullu ala annahu yaris. Menunjukkan bahasanya dia pun juga nak mewarisi. Li'annahu minal aulad karena nah, dapat dalam artian dia pun juga mendapatkan warisan dikarenakan dia adalah anak-anak. Dia termasuk anaknya kan, cuman dia budak itu loh. Walakin bil ijma' akan tapi ijma' mengatakan annahu la yaris. Dia enggak dapat warisan. Fayakun ijma' khassasal ayah, maka menjadilah ijma' tersebut mengkhususkan ayat tersebut. Paham Nah barakallahu fikum. Walakinnana naqul akan tapi kita katakan inna hadza laisa bisahih ini enggak benar katanya. Perhatikan ini enggak benar. Li anna umumal ayah lam yadkhul fihi al-mamluk aslan. Dikarenakan keumatannya tersebut memang pada asalnya enggak masuk mamluk. Budak-budak itu enggak masuk situ. Li anna lam fi qaulihi lidzakari karena lam yang ada pada lidzakari ada lam enggak situ? Ada kan? Nah, lit tamlik wal mamluk la yamlik. Paham ya? Lam lim tamlik, pemilikan sedangkan mamluk budak itu enggak memiliki, budak itu dimiliki. Budak itu memiliki atau dimiliki? Dimiliki. Budak itu kan istilahnya nah barakallahu bisa, bisa dikatakan rampasan perang. Ya enggak? Bentuknya orang itu ya berbudak. Itu dia dimiliki tuannya, bukan memiliki. Sedangkan lafaznya lidzakar ini lamnya tamlik, orang yang memiliki. Paham ya? Bukan budak istilahnya ya Nah, wal mamluk lah yang memiliki sedangkan budak itu enggak memiliki, tapi dimiliki. Paham belum? Nah, oleh karena itu kalau untuk perhatikan zaman dahulu jual beli budak. Karena memang dimiliki gitu loh, seperti barang gitu loh. Enggak memiliki. Nah, buat wa dalilu wa dalilun annahu la yamlik dalil yang menunjukkan bahwasanya budak itu enggak memiliki qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ba'a 'abdan wa lahu malun famaluhu lilladzi ba'ahu illa an yashtaritahu al-mubta'. Artinya barang siapa yang menjual budak, enam dan budak itu punya uang, maka uangnya milik orang yang jual. Paham ya? Nah, karena budak dianggap enggak ada apa-apanya gitu loh. Paham ya? Milik yang jual tadi. Illa kecuali an tahu al-mubta', kecuali na'am barakallahu fikum, eh, dia mensyaratkan dengan pembelinya. Ada syarat-syarat yang lainnya. Apa maksudnya itu ya? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Faida warasnal mamluk saral miras li Maka apabila na barakallahu fikum eh, apabila kita memberikan atau istilahnya warisan kepada mamluk kepada budak tersebut maka itu nanti apa warisannya tersebut li untuk tuannya wa huwa ajnabi minal mayyit. Na barakallahu fikum. Jadi dia seakan-akan ajnabi dari yang meninggal tersebut. Nah, jadi dia enggak dapat apa-apa itu loh.